جماعة صلاة ظهورnya berbahagia. حييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الذي أرسله رحمة مهداة للعالمين بعد dan Ibu hari ini adalah hari terakhir kajian kita buku Zadul Ma'ad. Yang ringkasannya adalah bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah telah memberikan bekal kepada kita untuk al-ma'ad lihat di khairil ibad bekal untuk hari kemudian bagi orang-orang yang ingin menjadi khairul ibad, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita telah kita laksanakan dari sholat, dari syahadat, dari puasa, mi'raj, haji, akhlak dan semacamnya. Ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Rahmatullah tentang pentingnya zat akhirah atau zatul ma'ad. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabatnya. Ini perlu kita camkan dalam-dalam. Sahabat yang bersangkutan bertanya, Ya Rasulullah, batas sam. Wahai baginda Rasulullah, kapan sih hari kiamat akan tiba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan jawaban kapan waktunya. 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun. Tetapi dia, beliau balik bertanya, Bapak dan Ibu Ibu Rahmatullah, Wa mada dan tanaha? Wahai sahabatku, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Ini penting saya sampaikan karena banyak di antara kita yang sering menanyakan kapan kematian. Tapi dia tidak sibuk membekali dirinya dengan bekal kematian Banyak di antara kita yang bahkan tertipu oleh dunianya, sehingga dia lupa membekali dirinya untuk sebuah perjalanan panjangnya. Saya sampaikan sebuah hadis yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang Nabi Agung itu bersabda, "Ya Abu Dzar, jaddid as-safina. Fa innal bahra 'amir." وخذ الزاد كاملا fa inna safara ba'id wa fa inna tariq wa akhlis niyyah fa inna naqida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dhar dan ini ini juga adalah bagian sabda beliau untuk kita semua untuk kita renungkan bagaimana beliau memberi peringatan yang sangat gamblang kepada sahabat tercintanya Abu Dar Al Ghifari. Qal wahai Abu Dar, perhatikan apa yang akan sampaikan kepada kau pada hari ini. Jadidis safinah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbaiki perahu fa innal bahra amir karena sesungguhnya samudra itu sangat dalam perbaiki imanmu wahai Muzar karena kau akan mengarungi sebuah kehidupan yang demikian dalam yang penuh problematik, penuh persoalan penuh masak. Jadi disafina ya benar. Perbaiki imanmu. Renovasi imanmu. Reformasi imanmu. Fa'innal bahra amir. Karena sungguhnya samudra itu demikian dalam. Saudara. Jangan main-main dengan hidup ini. Hidup ini akan menelanmu kalau kamu tidak punya punya perahu yang cukup, punya perahu yang mapan. Maka jadi safina perlu kau perbaharui ditambah lagi kalau ada yang bocor. Nah innal bahra amin. Wa khudh zata kamilan kata Rasul. Kemudian ada badan, Perlu kau juga lakukan. Perlu kau ambil perbekalan yang cukup Fa'indah Safar ba'id, karena sesungguhnya perjalananmu akan sangat panjang. Bapak Rahmatullah, ini ambillah zat, zatul ba'ad, bekal untuk kebahagiaan kita. Karena Rasulullah Alaihi Wasallam dalam sabda yang lain pernah mengatakan kepada kita semua, Al-Kayyis kata Rasul, Bandar Nafsahu, Orang yang cerdik cendekia, cerdas otaknya dan cerdas hatinya adalah bandar nafsahu. Dia mampu menaklukkan hawa nafsunya. Dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia mampu menyetir hawa nafsunya. Dia mampu mengarahkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut dan dia senantiasa bekerja untuk hal-hal setelah kematiannya. Maka, Bapak dan Ibu-Ibu, Rahmatullah. Kadang-kadang kita lalai. Bahwa intamal hayatud dunya la'aikun walah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Kita ketahui bahwa dalam sebuah permainan pasti ada akhirnya. Dan waktu dari permainan itu sudah ditentukan oleh wasit yang maha kuasa. Permainan 10, 90 menit sepak bola, 90 menit selesai. Permainan kita kata Rasulullah SAW, Innama a'maru ummati ما بين الستين والسبعين وقليل من يجوز ذلك Sesungguhnya umur umatku antara 60 dan 70 dan hanya sedikit yang melampaui batas 70 itu. Permainan kita hanyalah antara 60 dan 70 tahun itu. Dan setelah itu wasit akan meniup trompet panjang kepada kita semua. Dan kita akan mengakhiri sebuah pertandingan, sebuah permainan, apakah kita gol dalam hidup ini atau tidak. Innamal hayatud dunya la'ibun walad. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan. Dan orang yang bermain dengan cantik sajalah. Orang yang bermain dengan berkeringat sajalah. Orang yang bermain dengan semangat sajalah. Yang akan mampu menggolkan kehidupan ini untuk menuju akhiratnya untuk dipetik sebagai sebuah kemenangan. Indah hayatud dunya la'ibun walah. Maka bermainlah dengan indah di dunia ini. Jangan main-main dengan kehidupan dunia ini karena kita akan berujung pada sebuah trompet panjang di mana kita akan tidak lagi bermain. Tidak ada lagi permainan. Di mana kita kalau kita merasa itu telah meninggal kita akan menyesali seluruh perbuatan kita semua. Ya Allah kembalikan aku ke dunia untuk melakukan permainan yang aku pernah lakukan itu. Allah berfirman, tidaklah. Kala kau tidak boleh kembali ke dunia ini. Sebab kalau kau kembali ke dunia ini, pasti akan kembali terhadap apa yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Indamal hayatud dunya la'ibun walah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul walal awal akhiratu lahyal hayat. Dan sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang puncak adalah kehidupan akhirat. Makanya Bapak Ibu Ibu Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman yang lain, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sesungguhnya Kehidupan akhirat itu lebih jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Orang-orang yang tidak cerdas kata Rasulullah SAW, ittaba hawa. Dia terbirit-birit di belakang hawa nafsunya. Dia mengikuti kecenderungan hawa nafsunya. Dia tidak bisa menerat kehidupan hawa nafsunya. Dia dia menari di belakang hawa nafsunya. Watabada Allah Istabari. Kemudian dia beradat-adat agar Allah memberikan pahala besar tanpa perbuatan nyata dari dirinya. Maka jadilah kita orang cerdas itu. Yang hawa nafsu kita tunduk di bawah tangan kita semua. Kemudian ada agenda-agenda besar yang kita peruntukkan untuk akhirat. Kita bikin kaplek-kaplek yang bisa kita tempati dengan amal-amal kita pada saat di dunia ini. Karena sesungguhnya amal-amal kita lah yang ada kemungkinan akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW pada sabda selanjutnya kepada Abu Daud, "Wa fil habl." Beringanlah beban-beban duniamu, duniamu itu wahai Abu Dzar. mari inna tariqaka karena sesungguhnya Perjalanan yang akan kamu lakukan itu sangat penuh tanjakannya. Maka kalau kamu penuh beban, pada saat kamu menaiki tanjakan tanjakan kehidupan ini, kamu akan mengalami keberatan dan mungkin kamu tidak akan sampai pada puncak tujuanmu. Khafifil hamud. Ringanlah. Ringanlah beban-beban duniamu itu. Kau tidak akan sampai pada puncak keinginanmu, pada puncak tujuanmu, kalau kau penuh dengan beban-beban di pundak, penuh dengan beban di dalam hatimu, kau tidak akan sampai pada puncak tujuanmu. Hamfi fil hamu. Maka barakallah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala seringkali mencela kita terhadap berbangga-bangga dengan dunia ini alhaqumut takasur. Seringkali Berbangga-bangga dengan dunia ini melalaikan kita semua. Alhaakumut takatur. Hatta zurtumul makabir Sampai kalian semua dikuburkan di dalam kuburan. Sampai kalian semua zurtum berjarak ke kuburan. Sampai kalian semua digelong ke kuburan. Alhaakumut takatur. Hatta zurtumul makabir dan penyakit. Orang-orang yang terkena virus dunia itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Sungguh celaka. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Ya senantiasa jama'a malan wa 'addada. Goyo mengumpulkan harta goyo mengumpulkan harta, jarabanan wa amdadah, dan setiap harinya adalah menghitung harta-hartanya. Dia tidak pernah menghitung amal akhiratnya. Jarabanan wa amdadah, yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa sesungguhnya hartanya bisa menjadikan hidup di dunia ini menjadi kekal kita lihat Mubarak hancur tatkala dia sudah ber, berkuasa selama 30 tahun. Gaddafi kan dibawa kehancuran pada saat ini. Jalan Abidin di Indonesia hancur. Walaupun mereka memiliki harta yang sedemikian banyak. Yang sebuah anda mana Orang-orang yang banyak hartanya. Lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bermain dengan hartanya itu. Yang sebuah anda mana Dia mengira bahwa sesungguhnya hartanya dapat mengekalkan hidupnya. Kalau semuanya akan berujung pada sebuah titik yang di titik kematian kita semua. Maka Bapak Rasulullah kemudian Rasulullah disebutkan dalam sebuah asar yang mengatakan Manihtarat dunya alal akhirat Barang siapa yang memilih dunia ini daripada akhirat maka dia salaf wa alaihi hirsun la qana'atala dia akan pernah penyakit yang disebut dengan penyakit tamak yang tidak akan pernah puas dengan apa yang dia miliki. Orang yang terinfeksi oleh penyakit dunia, dia akan tamak tamak, tamak, tamak dan tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Dan selanjutnya dia akan masuk pada stadium tiga dalam cintanya pada dunia yashkuril qalila. Dia tidak akan pernah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan karena dia menganggap bahwa nikmat yang Allah berikan terlalu sedikit bagi diri. Yang kemudian selanjutnya disebutkan bahwa lahu amal la muftahala. Dia memiliki amal-amal yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya, tidak ada limitnya. Orang-orang yang cinta pada dunia itu memiliki amal-amal yang melampaui ajarnya. Kemudian yang terakhir disebutkan bahwa wabat ikhtarat dunya uhida anhu halawat al ibadah Sesungguhnya orang yang memilih dunia itu dicabut kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tidak pernah khusyuk, puasanya tidak pernah khusyuk, tilawah tidak pernah dia lakukan, ia mulai tidak pernah merasakan nikmatnya, puasa sunnah tidak pernah dia lakukan, bahkan merasa sangat segar untuk melakukan ketaatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicabut rasa nikmatnya, beristighfar kepada Allah, bertakaruf kepada Allah, berdekatan kepada Allah. Dia kehilangan kenikmatan itu, dia kehilangan kelezatan itu, dia kehilangan rasa untuk senantiasa dekat kepada Allah. Ukhid'an halawatul iman dicerabut rasa kelezatannya, kelezatan nikmat beribadah kepada Allah. Maka Bapak dan Ibu-Ibu Allah Selagi kita, umur kita Allah berikan kepada kita semua Selagi kita punya kesempatan Untuk mengoreksi diri kita Mari kita jadikan dunia kita Di tangan kita semua Dan jangan pernah masuk ke dalam hati kita semua Jadikan dunia itu bisa kita kendalikan sehingga kita kapan saja bisa menggunakan dunia itu dan jangan sampai dunia mengendalikan kita semua mengendalikan nurani kita mengendalikan pikiran kita mengendalikan tindakan kita sehingga kita menjadi budak dunia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham Sungguh celaka orang-orang yang menjadi hamba dinar dan menjadi hamba dirham. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang akhir, "Inna dina, wa dirham ahlaka man kana qablakum wa huma muhlikat." Sesungguhnya dinar, sesungguhnya dirham itu telah menghancurkan perilaku orang-orang terdahulu di antara kalian, menghancurkan cara, menghancurkan cara lakunya, menghancurkan akhlak, menghancurkan perilakunya, menghancurkan pola pikirnya, menghancurkan adab sopan santunnya. Indah dirat, wasbir sahabat, ahlaka man kana qablakum wa huwa muflikakum dan dia ada kemungkinan juga bisa menghancurkan kalian dalam kehidupan ini. Cair abdul kinayah. cair abdul dirham. Maka Rasulullah SAW kata Allah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an nyatakan wa betawi fi ma ataka Allah ad-daral akhirah wa tansa nasibaka min ad-dunya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua wa betawi fi ma ataka Allah ad-daral akhirah Carilah akhirat itu. Kejarlah akhirat itu. Buruhlah akhirat itu. Walau cara riba kepada dunia, tapi kamu jangan lupa bahwa kalian pada saat ini hidup di dunia. Artinya bahwa top priority kita yang paling penting dalam kehidupan kita bukan dunia, tapi dunia adalah bagian yang harus kita lakukan dan jangan sampai kita meninggalkan dunia. Kata Rasulullah SAW, Laisa min hikmati antat rukat dunia di adil akhirah wala antat rukat akhirah di adil dunya. Kata Rasulullah SAW, jangan sampai kalian meninggalkan akhirat gara-gara kalian cinta kepada dunia. Dan jangan sampai pula kalian meninggalkan dunia di atas nama kecintaan kita pada akhirat. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menekankan gurulah akhirat. Tapi jangan lupa kalian pada dunia. Artinya dunia sebenarnya berada jauh di bawah derajat akhirat. Selamat melakukan perburuan terhadap dunia. Sabiqu ila maghfiratin rabbikum وجدت الأرض السماوات والأرض وعزت للكافرين وعزت للمتقين Berbualah kalian pada sabiq al maghfirat pada ampunan Tuhan wajah jannatin dan surga. Burulah akhirat itu dengan penuh semangat, dengan penuh keringat, dengan penuh air mata di malam-malam kita semua dengan penuh dengan penuh giat dan aktif dalam seluruh langkah-langkah kita semua. Hidupkan malam kita untuk mengucurkan air mata kepada Sang Khalik dan mintalah kepadanya di saat makhluk-makhluk yang lain hidup dengan tiara pada tanah yang hina ini. Mari kita berusaha sekuat tenaga Gutuzadul ma'ad. Senantiasa membekali diri kita semua untuk kehidupan abadi. Orang-orang cerdas pasti memilih keabadian dan dia tidak suka dengan sesuatu yang berujung pada kefanaan. Aku lupa lihada. Wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبركاته